Tayyib ikhwati fillah kita akan menyampaikan beberapa faedah yang sangat berharga berkaitan dengan pelajaran yang telah kita sampaikan khususnya pembahasan tentang al-majrur biharfil jer yaitu tentang isim-isim yang majrur karena adanya huruf jer Faedah yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya huruf hatta hatta yang pernah kita sampaikan hatta adalah termasuk salah satu huruf jer ya huruf hatta itu dapat masuk ke isim atau fiil ya huruf hatta dia dapat masuk ke isim atau fiil ya jadi dia dua fungsi ya dia dua fungsi mempunyai dua fungsi dia bisa masuk ke isim bisa masuk pula ke fiil baik jika hatta ini masuk ke isim, maka dia berfungsi sebagai huruf jer. Jadi hatta ini dia menjadi huruf jer manakala kata setelahnya adalah isim. Ya, dia masuk ke isim, maka hatta kita katakan dia adalah sebagai huruf jer. Nah, namun apabila hatta ini dia masuk ke fiil, maka dia berfungsi sebagai huruf penasob. Dia berfungsi sebagai huruf penasob. Jadi hatta ini ya ringkasnya dia bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fiil. Kalau masuk ke isim maka isim setelahnya majrur. Ya. Kalau masuk ke fiil maka fiil setelahnya mansub. Nah, jadi ini adalah hatta. Contoh ya, kita buatkan contoh untuk yang hatta ini masuk ke fiil karena hatta yang masuk ke isim sudah kita sampaikan karena uh, telah kita sampaikan pada pembahasan hatta yang dia itu masuk ke isim. Baik. Contoh hatta yang dia masuk ke fiil. Misalnya kita buat kalimat sederhana ya, ijtahid hatta tasila ila ma tarju. Di sini kita buatkan contoh ijtahid hatta tasila ila ma tarju. Di sini bersungguh-sungguhlah sampai engkau mencapai apa yang engkau harapkan. Ya. Di sini ada hatta. Dia masuk ke fiil. Fiilnya mana? Yaitu fiil tafilan. Ya. Dia adalah fiil. Karena dia merupakan fiil dan kemasukan hatta, maka hatta berfungsi sebagai huruf penasob. Ya, sehingga fiil yaitu kalau dalam contoh ini adalah tafil, dia menjadi mansub sehingga kita baca dengan tafila seperti itu ya. Jadi ijtahid hatta tafila ila matarju. Nah, demikian. Itu adalah faidah yang pertama. Intinya ikhwati fillah bahwasanya hatta dia terkadang masuk ke isim, terkadang masuk pula ke fiil. Kalau masuk ke isim, dia menjadi huruf jer dan isim setelahnya majur. Kalau masuk ke fiil, maka dia menjadi ya alat penosab sehingga fiil setelahnya dia mansub ya baik itu faedah yang pertama adapun faedah yang kedua ya bahwasanya huruf kosam ya huruf kosam atau huruf yang digunakan untuk sumpah itu ada tiga ya huruf kosam itu ada tiga apa saja yang pertama adalah bi kemudian wa kemudian ta ya Semuanya, ya ketiga-tiganya yaitu bi, wa, dan ta ini diartikan demi. Ya, ini adalah termasuk huruf-huruf kosam. Ada tiga ya, bi, wa, dan ta. Ya, artinya sama, yaitu demi. Misalnya kita buat contoh billahi, wallahi, tallahi. Artinya sama, artinya demi Allah. Billahi, ya, wallahi, tallahi. Artinya adalah apa? Demi Allah. Baik, e, di sini yang perlu kita sampaikan bahwasanya secara penggunaan bahasa ta yaitu huruf kosam ta itu hanya boleh digunakan untuk lafzul jalalah Allah. Ya, adapun bi dan wa boleh untuk selain lafzul jalalah Allah. Jadi ini dari sisi penggunaan secara bahasa ya. Kalau ta itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun bi dan wa itu boleh digunakan untuk selain lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara ya bahasa. Adapun secara syariah tentunya telah kita ketahui bersama bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu terlarang ya, tidak boleh termasuk syirik aswar ya karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya yang maknanya apa man halafa bi fakat faqad ya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka dia sungguh telah berbuat apa ya kesyirikan ya makanya kalau dari sisi syariat yang nggak boleh akan tetapi yang jadi pembahasan kita karena yang sedang kita pelajari ini adalah bahasa maka ya bi dan wa ini boleh digunakan secara bahasa untuk selain nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak diboleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Ya, contohnya misalnya wa Abdul Qadir Jailani. Ya, demi Abdul Qadir Jailani. Ini boleh secara bahasa. Jadi abdi dia ya majrur karena didahului dengan wawu kosam ya demi Abdul Qadir Jailani ini boleh ini sumpah yang secara bahasa boleh walaupun secara syariat tidak tidak boleh ya secara hukumnya ya nggak boleh tapi kalau ada orang yang bersumpah seperti itu secara bahasa tidak disalahkan ya. Wa Abdul Qadir Jailani. Demi Abdul Qadir Jailani. Ya, demikian. Kemudian ya kalau kita buat contohnya dengan huruf kosam ta ini yang contoh yang salah ya. Ta Abdul Qadir Jailani ya. Ini tidak boleh. Karena apa? Sekali lagi ta itu hanya boleh dikhususkan untuk apa? sumpah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Sehingga tidak boleh Ta'abdil Qadir Jailani itu enggak boleh. Salah. Ya, secara bahasa salah, secara syariat juga salah. Jadi salahnya sudah dobel-dobel ya. Jadi enggak boleh. Tapi kalau bi juga boleh. Bi Abdul Qadir Jailani boleh ya secara bahasa. Tapi secara syariat enggak boleh ya. Demikian. Nah, itu adalah dua faedah yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kita tentang ya majrur ya biharfil jar. Mudah-mudahan ada manfaatnya.